Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, serta pendengar yang doroja, dimanapun anda berada, hafidhonillah wa iyyakum. Semoga kita sama-sama senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang merupakan modal yang paling berharga, anugerah yang paling indah sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepadanya, mengerjakan salah satu syiarnya dan menuntut ilmu agamanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri dan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32. Ketika Allah berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha haula in kuntum shadiqin." Qalu subhanaka La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam seluruh nama yang ada. Lalu Allah paparkan benda-benda tersebut di hadapan malaikatnya. Lalu Allah berkata, Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Ambiuni bi asma'i haula." Tolong jelaskan kepadaku nama-nama dari seluruh benda-benda tersebut. In kuntum sadiqin. Jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Qalu subhanaka. Lalu malaikat berkata, malaikat menjawab, Subhanaka maha suci engkau wahai Allah. La ilma lana. Tidak ada ilmu yang kami miliki illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui Dan maha bijaksana Dan pada pertemuan yang telah lalu hadir sekarang ya wa iyakum Kita telah menjelaskan apa yang dipaparkan oleh Imam Ibn Kathir Dalam kitab tafsirnya Dan Al-Misbahil Munir Bahwa ayat ini merupakan Ayat yang berisi keutamaan Nabi Adam Di atas para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemuliaannya secara tersirat dengan mengkhususkan beliau dan mengajarkan beliau seluruh nama yang ada dan hal ini tidak Allah ajarkan kepada para malaikat-malaikatnya dan hal ini terjadi setelah malaikat-malaikatnya bersujud kepada Nabi Adam yang akan dipaparkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Dan kita sudah jelaskan alasan atau hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian ini walaupun secara kronologi kejadian ini setelah ayat yang ke-34. Karena ayat ini sangat berkaitan dengan ayat sebelumnya dan sudah kita paparkan secara panjang lebar pada kesempatan yang telah lalu. Lalu kita telah menjelaskan makna al-asma dalam ayat ini. Dan yang rajih sebagaimana dijelaskan oleh Hafidh Ibnu Katsir bahwa nama-nama dalam ayat ini adalah seluruh nama yang yang ada. Karena redaksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah redaksi yang umum dan ini sesuai dengan tafsir para ulama salaf atau sebagian para ulama salaf seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas rahima eh, radhiyallahu taala anhuma. Dan ini sesuai dengan hadis syafaat ketika para manusia mendatangi Nabi Adam secara berbondong-bondong dan mereka mengatakan anta abun nas, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadih dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau dengan tangannya wa asjada laka malaikatah dan Allah membuat para malaikat-malaikatnya sujud di hadapan dirimu wa 'allamaka asma'a kulli syai' dan Allah mengajarkan dirimu seluruh nama-nama dari segala sesuatu jadi nama-nama dari seluruh segala sesuatu secara umum fashfa' lana inda rabbika. Oleh karena itu berikanlah kami syafaat di hadapan Rabbmu hatta yurihana min makanina hadza sehingga dapat menenangkan kami dapat menyelamatkan kami dalam dari kondisi seperti seperti ini. Jadi yang jadi kita garis bawahi pada pada hadis yang mulia ini adalah ucapan para manusia wa 'allamaka asma'a kulli syai'. Allah telah mengajarkan dirimu nama-nama dari segu, seluruh atau segala sesuatu. Dan kita sudah menjelaskan makna in kuntum sadiqin. Jika kalian memang benar. Jadi memang jika kalian termasuk hamba-hamba Allah yang yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah berfirman, "Beritahulah kami kepada diriku nama-nama benda yang telah aku perlihatkan kepada kalian, wahai para malaikat." Yang mengatakan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 3 30. Maka jika kalian tidak mengetahui nama-nama dari benda-benda yang ada di hadapan kalian, maka bagaimana mungkin kalian mengetahui hal-hal yang tidak nampak di hadapan kalian dari hikmah penetapan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi yang nampak saja kita tidak tahu atau yang nampak saja malaikat tidak tahu apalagi yang tidak nampak. Ini adalah uh, sebuah sebuah metode pembelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Bahwa sekali lagi hikmah di balik hal itu tidak diketahui oleh oleh kalian. Dan kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang telah lalu makna dari jawaban dari malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa tanah Dan kita telah menjelaskan pelajaran penting yang disampaikan oleh para ulama, para ulama kita bahwa pentingnya mengatakan tidak tahu ketika kita ditanya tentang hal-hal yang memang kita tidak tahu. Pentingnya berjiwa besar pentingnya menjawab dengan apa adanya sebagaimana yang dikatakan oleh para malaikat dengan apa adanya dengan jiwa besar mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim jadi ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita jika kita tidak mengetahui sesuatu ucapkan saja saya tidak tahu dan sekali lagi, kalau malaikat saja tidak malu, maka mengapa kita malu? Kalau Nabi kita saw Alaihi Wasallam saja tidak malu, mengapa kita malu? Dan kita sudah jelaskan bagaimana Nabi saw menjawab pertanyaan malaikat Jibril tentang kapan terjadi hari kiamat. Beliau mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ini sebuah adab, ini sebuah jiwa besar yang diperlihatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis di atas hanya salah satu contoh dari praktek dan implementasi yang disampaikan dan diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contoh yang lain yaitu ketika Nabi SAW ditanya tentang tempat yang paling buruk. Lalu kata Nabi, dengan apa adanya, dengan jiwa besarnya, la adri hatta ala Jibril. Saya tidak tahu. Dan saya, saya tidak tahu jawabannya. Dan saya akan tanyakan kepada Jibril. Fasa'ala Jibril. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Malaikat Jibril. Pakola, lalu Malaikat Jibril menjawab, la adri, saya pun tidak tahu. Kata as'ala Mikail dan saya akan bertanya kepada Mikail. Faja'a faqala khairul buqa' al-masajid wa syarruha al-aswaq. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar, baik yang tradisional maupun yang yang modern. Dan ini bukan berarti kita tidak boleh pergi ke sana, namun hendaklah kita mengetahui adabnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin masuk ke tempat yang disampaikan oleh hadis ini sebagai tempat yang buruk atau terburuk. Dan kita sudah menjelaskan wasiat dari ulama besar yaitu Ibnu Hurmuz ketika beliau mengatakan yan bagilil alim an yurith julasa'ahu min ba'dihi la adri hatta yakuna aslan fi aidihim sudah sepantasnya, selayaknya dan seyogianya seorang alim, seorang ulama, seorang pak kiai, seorang pak ustad, itu mewariskan kepada murid-muridnya, jamaah-jamaahnya yang duduk di sekelilingnya, ucapan saya tidak tahu. Sehingga menjadi pondasi di tengah-tengah mereka, sehingga menjadi prinsip yang mereka pegang dengan erat-erat. Fa suila ahaduhum, apabila mereka ditanya tentang sesuatu hal, mimma la yadri, dari hal-hal yang mereka tidak tahu. Qala la adri. Qala la adri. Maka dia atau murid-muridnya akan mengatakan dengan mantap, saya tidak tahu. Jadi hendaknya setiap ustadz, setiap kiai, setiap ulama itu mengajarkan dan mendidik murid-muridnya untuk berani mengatakan saya tidak tahu. Baik secara teori maupun secara secara praktek. Oleh karena itu kita sempat katakan bahwa Eh, suatu ketika hendaklah uh, seorang ustadz itu benar-benar membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kepada dirinya. Dan walaupun pertanyaan itu ia tidak ketahui jawabannya. Jadi jawab uh, bacakan saja pertanyaannya lalu setelah dia membaca pertanyaannya dia katakan saya tidak tahu. Pertanyaan yang kedua, dia bacakan pertanyaannya dan dia katakan saya tidak tahu. Lalu pertanyaan yang ketiga, dia bacakan pertanyaannya dan ia jawab, "Saya tidak tahu." Jadi e, tidak setiap waktu pertanyaan yang kita tidak tahu kita langsung sisihkan. Langsung kita lewatkan. Tapi terkadang hendaklah kita benar-benar bacakan di hadapan jamaah kita. Dan jawabannya adalah saya tidak tahu. Begitu. Saya tidak tidak tahu simple. Jadi sehingga murid-murid kita atau jamaah kita langsung belajar bahwa gurunya itu tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Dan ini adalah prinsip para ulama kita. Bayangkan bagaimana Imam Malik ditanya tentang 48 perkara dan beliau menjawab saya tidak tahu sebanyak berapa kali? Sebanyak 32 kali. Jadi 48 pertanyaan dilemparkan kepada beliau dan beliau menjawab saya tidak tahu untuk 32 pertanyaan. Ini yang terkadang hilang di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, katakan saya tidak tahu. Dan sekaligus ini pembelajaran yang baik kepada jamaah, murid-murid dan lain sebagainya bahwa gurunya pun punya kekurangan. Gurunya tidak menguasai seluruh perkara agama dari A sampai Z dan ini sekaligus memperkecil potensi gulu dan pengagungan kultus yang berlebih-lebihan kepada tokoh agama, kepada seorang guru agama. Jadi ini perlu kita kembangkan hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Jadi tidak ada salahnya kita baca pertanyaan lalu langsung menjawab saya tidak tahu. Tentu saja kalau waktunya cukup dan uh, sesuai dengan sesuai dengan uh, kondisi. Ini adalah pembelajaran yang uh, sangat baik dan sudah dipraktekkan oleh para ulama para ulama kita dan ini adalah upaya mencerdaskan uh, umat Islam dan uh, murid-murid uh, kita salah satunya dengan berani mengatakan saya tidak saya tidak tahu Allah taala alam bisawab Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum. Pelajaran berikutnya dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 dan 32 ini adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa beliau mengatakan ayat ini menjelaskan salah satu keutamaan ilmu Jadi dalam ayat ini ada keutamaan ilmu jadi menjelaskan salah satu keutamaan ilmu apa apa keutamaan tersebut bahwa ilmu akan menang akan mengangkat derajat pemiliknya akan meninggikan kedudukan pemiliknya jadi ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya di sisi Allah lalu di hadapan manusia mari kita renungkan ayat yang mulia ini saat Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan keutamaan dan kelebihan Adam alaihissalam di hadapan malaikat-malaikatnya Allah mengajarkan kepada Adam apa? Ilmu. Jadi ketika Allah ingin memperlihatkan, menunjukkan keutamaan dan kelebihan Nabi Adam, maka Allah mengajarkan ilmu kepada beliau. Jadi Allah tidak berikan harta kepada beliau. Allah tidak berikan emas kepada beliau. Allah tidak memberikan rumah yang megah untuk beliau. Tapi Allah mengajarkan ilmu. Allah mengajarkan ilmu. Ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada malaikat-malaikatnya. Ini adalah sebuah dalil bahwa ilmu dapat mengangkat derajat dan keutamaan seorang hamba di hadapan Allah dan hamba-hambanya yang lain dan menjadikan seorang hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat menarik bahwa yang mengangkat derajat hamba bukan harta, yang mengangkat derajat seorang hamba bukan jabatan, yang mengangkat derajat seorang hamba bukan status sosial, namun ilmu. Kan begitu. Allah tidak memberikan harta kepada Nabi Adam. Allah itu juga tidak memberikan rumah mewah kepada beliau. Allah tidak memberikan gelar kehormatan. Kan begitu. Ya sudah, kasih saja Profesor Adam begitu ya. nggak ada. Atau Adam LC, kan begitu. nggak ada. Bukan gelar yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Namun Allah memberikan ilmu. Sehingga dengan demikian kedudukan beliau lebih tinggi dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi setiap orang, bagi setiap muslim yang ingin mendongkrak derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan ini dijelaskan lebih tegas lagi dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ketika Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ini adalah nas yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Muslim, apa apa sabda beliau? Beliau mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seber, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sebagian kaum dengan kitab suci ini, dengan Al-Qur'anul Karim dan Allah merendahkan dengannya sebagian yang lain. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu tentang Al-Quranul Karim. Ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Dan Allah merendahkan orang yang hatinya hampa dari ilmu. Hatinya kosong dari ilmu. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum perlu kita pahami bersama bahwa barang siapa yang ingin kedudukannya mulia di sisi Allah, tinggi di hadapan Allah, lalu mulia di hadapan makhluk-makhluk Allah, maka hendaklah ia menuntut ilmu agama. Dan sejarah telah mencatat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hambanya dengan ilmu. Hamba-hambanya yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh manusia dikucilkan oleh manusia, direndahkan oleh manusia. Di antaranya adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim bahwa Nafi bin Abdul Harith laqiya Umar bi Usfan bahwa Nafi bin Abdul Harith itu bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di sebuah tempat yang bernama Usfan. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah. Dan Nafi ini hadirin sekalian adalah orang yang diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur di wilayah Makkah. Faqala man ista'malta ala ahli wadi Lalu Umar bertanya kepada Nafi, Siapakah yang engkau jadikan penggantimu untuk memimpin wilayah Mekah ini? Untuk memimpin penduduk di lembah ini. Maksudnya di Mekah. Siapa penggantimu? Lalu Nafi mengatakan Ibnu Abza yang menggantikan saya insya Allah siapa? Ibnu Abza. Umar bertanya lagi, Waman ibnu Abza. Umar bertanya kepada Nafi, siapa yang dimaksud ibnu Abza? Siapa orang tersebut? Umar tidak tahu siapa ibnu Abza. Lalu Nafik mengatakan, Maula min mawalina. Nafik mengatakan, dia adalah salah satu bekas budak dari budak-budak kami. Jadi bekas budak. Subhanallah. Mau dijadikan gubernur. Jadi bekas budak menjadi calon gubernur. Ini bukan gubernur Jakarta, gubernur Mekah. Subhanallah. Tempat yang sangat presisius. Lalu Umar bertanya kepada Nafi, "Fastakhlafta 'alaihim maula?" Wahai Nafi, Apakah engkau ingin menjadikan bekas budak sebagai gubernur? Jadi apa enggak salah kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nafi? Ala innahu qari'un li kitabillah azza wajal. Nafi mengatakan aku memilih dia karena dia adalah salah seorang ahli membaca Al-Qur'anul Karim wa innahu alimun bil faraid dan ia memiliki ilmu tentang syariat-syariat Islam khususnya ilmu waris. Subhanallah. Pakar membaca Al-Qur'an dan menguasai syariat Islam, menguasai ilmu ilmu waris. Qala Umar. Lalu Umar berkata, "Inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin ketika mendengar alasan dari Nafi Umar bin Khattab langsung berkata ketahuilah sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat sebagian kaum dengan kitab suci ini dengan Al-Qur'anul Karim dan Allah akan merendahkan derajat kaum yang lain dengan kitab tersebut juga. Jadi ini bukti bagaimana seorang Ibnu Abza bisa menjadi calon gubernur kota Mekkah bukan karena bukan karena harta, bukan karena status sosial, namun innahu qari'un li kitabillah. Karena beliau adalah seorang pakar dalam membaca Al-Quranul Karim ini yang harus kita renungi hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum bagaimana ilmu itu bisa mengangkat derajat seorang seorang hamba di antara riwayat yang berkaitan dengan masalah ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala bahwa suatu hari Abdullah bin Abbas pernah bangkit menuju Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sedang berada di atas tunggangannya. Lalu Abdullah bin Abbas memegang dan menuntun hewan tunggangan dari Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit datang, mungkin naik kuda atau naik onta, lalu uh, unta atau kudanya itu dituntun oleh Abdullah bin Abbas. Lihat bagaimana sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun tunggangan dari Zaid bin Thabit. Ini sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Thabit pun mengatakan, menyingkirlah wahai putra paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyingkirlah wahai sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anda ini sepupu Nabi, tidak pantas menuntun kuda atau hewan tunggangan saya. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Hakadha. Beginilah cara kami memperlakukan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang lebih senior di antara kami. Jadi beginilah Rasulullah mendidik kami memperlakukan orang-orang yang berilmu. Jadi nggak ada urusan mau sepupu Nabi kek, mau tidak kek. Engkau ini orang alim dan kita dilatih, kita dididik kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghormati orang yang berilmu. Bagaimana tidak? Nabi yang bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqan." Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Jadi bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya wa yarham saghirana dan tidak menyayangi yang lebih muda walam ya'lam alimina haqqan dan tidak mengetahui hak dari orang yang berilmu di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang berilmu memiliki hak yang wajib kita lakukan. Mau kita orang kaya, mau kita pejabat, ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun tunggangan dari Zaid bin Thabit. Subhanallah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita cermati bersama hadirin sekalian, rahimanillahi rahimanillahu wa iyyakum. Jadi ini sebuah bukti nyata lagi bagaimana Allah memuliakan hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Hamba-hambanya yang memiliki ilmu asar yang terakhir riwayat yang terakhir adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatul Safa dalam biografi ulama besar dari kalangan dari kalangan tabi'in yaitu Atha bin Abi Rabah Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum Ibrahim bin Ishaq pernah mengatakan bahwa Atha bin Abi Rabah salah satu mufti di Mekah pada saat itu, mufti Mekah. Itu dahulunya adalah seorang budak yang berkulit hitam. Jadi dahulunya ia itu budak dan kulitnya apa? Hitam. Ia adalah budak milik salah satu wanita penduduk Mekah. Dan kata Ibrahim dan bentuk hidungnya itu seperti kacang tanah. Jadi bentuk hidungnya seperti artinya nggak tampan orangnya. Jadi tidak mancung kan begitu. Kacang tanah ada yang mancung tidak? Kan nggak ada. Jadi ya secara fisik itu biasa saja. Jadi fisiklinya itu biasa-biasa saja. Jadi bukan orang yang tampan, bukan orang yang uh, rupawan. Suatu hari, jadi walaupun demikian, suatu hari Amirul Mukminin, khalifah pada saat itu yaitu Sulaiman bin Abdul Malik bersama kedua putranya mendatangi Atok bin Abi Roba untuk bertanya tentang masalah-masalah haji. Jadi ini khalifah datang. Kan begitu, khalifahnya datang. Bukan di, di, di bukan memerintahkan Atok yang datang ke istananya, tapi khalifahnya yang jemput bola khalifahnya mendatangi atau bin Abi Roba. Kemudian duduklah mereka bertiga menghadap atau bin Abi Roba yang saat itu sedang melakukan salat sunnah. Setelah selesai salat sunnah, barulah atau bin Abi Roba menghadap kepada beliau bertiga. Maka semenjak itu mengalirlah pertanyaan-pertanyaan dari khalifah dan dua putranya tentang masalah ibadah haji. Ditanya lagi, pertanyaan pertama dijawab, pertanyaan kedua dijawab, pertanyaan ketiga, lalu pertanyaan keempat, pertanyaan kelima, terus sampai akhirnya atau bin Abi Robah membalikan badan dan memunggungi mereka bertiga. Subhanallah, khalifah dipunggungi. Enggak nunggu khalifahnya pulang, tidak, sudah selesai dipunggungi sama atau bin Abi Robah. Subhanallah. Lihat bagaimana mulianya ulama di hadapan penguasa pada saat itu, di hadapan orang-orang kaya pada saat itu. Jadi subhanallah nggak nunggu khalifahnya pergi, begitu selesai langsung dipungkungi. Ketika melihat seperti itu, Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada dua putranya, "Berdirilah. Ayo kita pulang, berdirilah." Maka mereka pun berdiri. Dan khalifah mengatakan, "Wahai kedua putraku, janganlah kalian malas dalam menuntut ilmu agama karena sungguh aku tidak bisa melupakan bagaimana hinanya kita di hadapan mantan budak hitam ini subhanallah jadi betapa hinanya kita di hadapan mantan budak hitam ini lihat bagaimana ilmu itu menaikkan derajat seseorang oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum pelajaran berharga ini memberikan motivasi kepada kita untuk belajar dan belajar dan tidak ada kata terlambat. Marilah kita mempelajari ilmu agama. Marilah kita mempelajari ilmu agama. Ingatlah apa yang dikatakan Umar bin Khattab dalam riwayat yang dikatakan Imam Bukhari, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian tersibukkan, sebelum kalian menjadi terkenal, sebelum kalian menjabat dengan sebuah jabatan. Lalu Imam Bukhari mengatakan wa ba'da an dan begitu juga walaupun kalian sudah tua, kalian sudah sibuk, kalian sudah banyak tanggung jawab, tetap belajar. Karena para sahabat Nabi SAW tetap belajar walaupun mereka sudah sudah tua. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyakum, hendaklah kita giat dalam mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu Allah akan menaikkan dan mengangkat derajat kita sebagai seorang hamba baik di mata manusia maupun tentu saja yang kita inginkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu motivasi para ulama sehingga mereka mau mempelajari ilmu agama, sehingga mereka bersemangat dalam mempelajari ilmu agama karena mereka benar-benar paham bagaimana keutamaan memiliki ilmu agama dan mereka tidak segan-segan mengorbankan harta mereka untuk ilmu agama, untuk ilmu agama. Oleh karena itu Al-Imam Syubah pernah mengatakan, "Man talabal hadis aflas." Barang siapa yang menuntut ilmu hadis secara sungguh-sungguh, secara serius, maka ia akan bangkrut. Ia akan mengeluarkan dana yang cukup besar. Dan ini bukan icapa, bukan hanya isapan jempol belaka, bukan hanya teori belaka. Beliau mengatakan, "Bi'tu tista ummi bisa ba'ati dananir." Aku pernah menjual baskom-baskom ibuku seharga 7 dinar. Berapa 7 dinar? Itu mungkin sekarang 15 jutaan subhanallah. Baskomnya dijualin seharga 15 jutaan untuk belajar ilmu agama. Siapa di antara antum pernah menjual baskom ibunya? Subhanallah. Baskom istrinya dijual. Subhanallah. Bagaimana para ulama kita? Imam Malik pernah menuturkan gurunya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman pernah menjual jadi ba'a khoshaba saqfi baitih untuk menuntut ilmu. Ia pernah menjual genteng rumahnya untuk menuntut ilmu agama. Untuk datang ke majelis ta'lim itu jual genteng zaman sekalian. Ada di antara antum pernah jual genteng? Kemana? Tapi genteng rumah kontrakan ya. kemarin pemiliknya. Subhanallah, lihat bagaimana para ulama kita. Jual genteng rumah. Jual genteng rumah. Yahya bin Ma'in rahimahullah budget uang yang telah ia keluarkan untuk menuntut ilmu itu alfa alfi dirham satu juta dirham satu dirham berapa? kurang lebih mungkin 60 ribu ya 60 sampai 70 ribu berarti kalau satu juta dirham berapa? berapa? 70 Subhanallah 70 miliar Sampai sendalnya dijual Subhanallah Sendalnya dijual Untuk modal menuntut ilmu agama Karena ia tahu yang mengangkat derajat seorang hamba bukan harta Namun ilmu Subhanallah Ada yang pernah jual sendal? Gak ada subhanallah Justru sebaliknya penuntut ilmu sekarang sendalnya tuh bagus-bagus Subhanallah Handphonenya bagus-bagus Ishak bin Rohawai ia pernah menikahi seorang wanita seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya kenapa? demi buku-buku madhab syafi'i yang diwariskan suami istri tersebut kepada istrinya itu jadi suaminya meninggal dapat warisan apa? buku-buku madhab imam syafi'i karena Ishak gak punya buku tersebut, wanita itu dinikahi oleh Ishak bin Rohawi. Subhanallah. Jadi motivasi awalnya itu adalah buku fikih madhab Imam Syafi'i. Ada gak ikhwan yang nanya begitu sekarang? Ta'aruf atau mau nikah sama akhwat punya buku apa anti? Subhanallah. Kan begitu. Makanya para akhwat koleksi buku-buku madhab Imam Syafi'i. <laughs> Biar yang lamarnya ulama. Subhanallah, lihat bagaimana mengagungkan ilmunya itu luar biasa. Karena mereka paham benar, inilah kunci kemuliaan. Imam Nawawi hadirin sekalian, beliau pernah menuturkan ma baqitu sana ma ma wada'tu janbi ila al-ard khilal sanatain aw kama Aku tidak pernah merebahkan tubuhku di atas tanah, di atas kasur selama dua tahun lamanya. Selama berapa? Dua tahun. Dua tahun tidak pernah sengaja tidur. Kalau tidur itu ketiduran karena sudah capek belajar, capek membaca, capek menghafal, lalu ketiduran. Selama dua tahun. Tuhan Allah Tidak pernah sengaja tidur kecuali apa? Ketiduran. Kalau kita sudah ada ketidurannya, kan begitu. Tapi beda kasusnya. Kita baru baca 5 menit ketiduran, kan begitu. Tuhan, Kan Imam Nawawi ketidurannya karena memang sudah lama belajar berjam-jam. Tuhan, Allah. Jadi kenapa mereka lakukan ini? Karena mereka tahu kemuliaan itu ada di balik ilmu. Kemuliaan itu ada di balik ilmu. Oleh karena itu Ibnu Mubarak pernah ditanya, "Wahai Ibnu Mubarak, kalau engkau meninggal dunia lalu dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau akan lakukan?" Ibnu Mubarak mengatakan, "Atlubul ilma hatta aku akan menuntut ilmu agama sampai malaikat maut mencabut nawaku untuk kedua kalinya lagi." Subhanallah. Sebagian ulama di antara syu'bah itu mengatakan Inni la udhakirul al hadis. Fayafutuni fa amrat au kama Dahulu aku mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Lalu suatu ketika aku tidak bisa mempelajarinya. Aku tidak hadir di kajiannya. Lalu aku sakit karenanya. Subhanallah. Sakit karenanya. Kenapa demikian? Karena sudah cinta kepada ilmu. Orang kalau tidak ketemu hal yang ia cintai itu bisa sakit. Iya apa tidak? Seorang anak yang sangat cinta dengan orang tuanya begitu dimasukkan ke pondok itu sakit hadirin sekalian, homesick karena pisah dengan sesuatu yang ia cintai, pisah dengan orang tuanya yang ia cintai. Para ulama nggak ngaji sakit, subhanallah. Kalau kita gimana? Subhanallah sakit dijadikan alasan untuk tidak tidak ngaji. Baru flu sedikit, wah udur syar'i. Subhanallah. Para ulama nggak ngaji sakit. Luar biasa. Oleh karena itu hadis rahimanillah wa ikum, ingatlah bahwa dengan ilmu Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan pernah merasa terlambat belajar, belajar dan belajar dan gapailah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ya sudah masuk waktu Isya, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dan apabila ada hal yang menyisih dalil, jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan dan marilah kita mengikuti dalil yang sahih ini saja yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair atas segalanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik syadala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun min al-Qur'an. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ايات من القران